Eh, kita melanjutkan eh, kajian kita yaitu fiqhul qulub, fikih tentang hati. Masih kita mengenal nama-nama Allah untuk memperbaiki hati kita. Karena tidak mungkin hati itu bisa menjadi baik kecuali dengan mengenal penciptanya. Karena Allah menciptakan hati, yaitu jantung kita ini tiada lain adalah untuk berzikir dan untuk mengingatnya. Hati mana saja yang berpaling dari mengingatnya pasti ia akan tidak akan merasakan ketentramannya. Tapi ketika hati itu selalu mengingat penciptanya, Allah akan berikan kepadanya kelapangan. Allah akan berikan kepadanya kebahagiaan dan ketentraman. Sekarang kita masuk mengenal nama Allah Al-Fattah yang maha membuka, yang maha memenangkan. Nama ini ditunjukkan oleh surat Saba ayat 26. Allah berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna, thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim." Katakan, Rob kami akan mengumpulkan kita semuanya. Kemudian Rob kami akan membuka siapa di antara kita di atas kebenaran. Dan dialah Allah yang membuka ya yang memberikan kemenangan lagi maha mengetahui Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 89 Allah berfirman Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin Wahai Rabb kami Ya bukakanlah pintu-pintu hukum atau hukumilah kami antara kami dan kaum kami dengan hak dan engkau adalah sebaik-baiknya pemberi keputusan dari ayat ini kita bisa mengambil makna makna al-fattah apa itu? Bahwa al-fattah artinya alladhi yahkumu wa yaqdi baina ibadi bil haqqi wal adl. yaitu yang menghukumi hamba, yang memutuskan perkara di antara hamba dengan penuh ke, ya, kebenaran dan keadilan. Al-Fattah yang maha memutuskan dengan eh, keputusan-keputusan uh, yang sangat bijak sekali di antara hamba-hambanya li'annahu la takhfa alaihi khafiyah karena tidak tersembunyi bagi Allah sedikit pun juga sesuatu wala yahtaju ila syuhudin ta'rifu al-muhiqqu minal mubtil wal muslih dan Allah tidak membutuhkan kepada saksi karena Allah mengetahui segala sesuatu Allah mengetahui apa yang ada di hati seorang hamba Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dadanya semua perbuatan hamba tak luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala maka dia Allah sebaik sebaik-baiknya pemberi keputusan ya akhwan Islam. Di antara makna Al-Fattah juga artinya membuka membuka pintu-pintu rezeki, membuka pintu rahmat, membuka pintu ilmu. Ya, alladhi yaftahu ar rizq wal rahmah wal ilm li ibadih yaitu yang membuka pintu-pintu rezeki, membuka pintu-pintu rahmat, demikian pula ilmu untuk hamba-hambanya, membuka hidayah bagi hati-hati yang telah tertutup mati, membuka mata-mata yang tadinya terhalang untuk melihat kebenaran, membuka telinga-telinga yang tadinya tertutup ya dengan kemaksiatan sehingga ia pun mendengarkan hidayah. Maka ya akhul Islam mengimani nama ini sangat bermanfaat untuk hati kita. Karena ketika hati kita tertutup ya oleh dinding hidayah, oleh dinding maksiat dan kufur menjadikan hati kita tidak mampu untuk melihat kebenaran ketika hati kita tertutup oleh dinding ya eh, kebodohan seseorang tidak akan pernah mengenal tentang hakikat jalan kebenaran maka hati ini membutuhkan ya ilmu yang membimbingnya hati ini membutuhkan hidayah dengan hidayah itu pun terbimbing hidupnya Hati ini membutuhkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya lah ia bisa memberikan diberikan kekuatan ya untuk memberi, untuk berniat-niat yang baik yang menghasilkan amalan-amalan yang saleh. Betapa butuhnya hati ya akal Islam azakumullah untuk mengenal nama ini. Sehingga ya hati pun selalu memohon kepada Allah agar dibukakan kepadanya pintu-pintu hidayah ya, terkadang seseorang dijadikan tidak difahamkan tentang suatu ayat ataupun hadis akibat maksiat yang ia lakukan. Namun ketika hati itu berharap, ketika hati itu meminta kepada Allah supaya dibukakan kepadanya pintu ilmu, Allah bukakan kepada dia untuk memahami segala sesuatu. Wahyu subhanahu al-fattah alladhi yahkumu baina ibadihi fid dunya wal akhirah. Wa yaftah bainahum bil haqqi wal adl. Maka Allah Al-Fattah yang menghakimi hamba-hambanya pada hari kiamat dengan penuh ke ya, keadilan. Allah berfirman menghikayatkan perkataan Nabi Nuh, "Qala rabbi inna qawmi kadzdzabun, faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa mamma'iyya minal mu'minin." Ia berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku mendustakan aku, maka putuskanlah aku dan antara antaraku dan antara mereka." dengan sebuah keputusan yang kuat dan berikan aku keselamatan bersama orang-orang yang bersamaku dari kaum mukminin. Maka dia Allah Subhanahu wa taala Fattah yang membuka yang memutuskan di antara hamba dengan penuh keadilan. Terkadang di dunia berbagai macam kepersengketaan tidak ada yang selesai. Bahkan terkadang orang yang bersalah bisa menang dengan uang yang ia berikan kepada hakimnya. Namun di hari akhirat nanti tak akan ada yang bisa menolong dirinya. Ya kecuali amalannya ya akhul Islam azakumullah wa Maka dia Allah Al-Fattah yang akan memutuskan segala sesuatu dengan keadilan. Maka ketika hati itu ya akhul Islam meyakini tentang hal-hal seperti ini, dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan hamba-hambanya nanti dengan penuh keadilan maka si hamba ini takut untuk berbuat dolim dan lalim si hamba ini takut untuk berbuat aniaya kepada orang lain hati itu menjadi akhirnya ya berpikir keras bagaimana ia untuk menjauhi sifat-sifat kezaliman tersebut sebab sehebat apapun di dunia ia memberikan alasan-alasan sehebat apapun di dunia ia memberikan berbagai macam udur ya dengan berkilah kata atau menghiasi kata-kata dengan kata-kata yang indah ia tak akan pernah bisa ya ketika di hari kiamat ia berdiri di hadapan Allah menyembunyikan keburukan-keburukannya sebab di hari itu Allah akan menutup mulut seorang hamba disuruhnya yang berbicara adalah kakinya dan tangannya dan kulitnya kemudian Allah akan hadirkan saksi-saksinya berupa bumi yang ia pijak atau pohon yang ia lakukan di situ atau ruangan yang ia lakukan di situ Allah akan datangkan sebagai saksi-saksi sehingga ia tidak bisa menolak ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum. Maka ya ketika hati kita mengetahui bahwa Allah memutuskan dengan penuh kebenaran pada hari kiamat, maka, hati itu pun menjadi takut. Ya. Dengan suatu hari yang nanti semua akan dibukakan segala sesuatu. Maka dari itulah ya akhwal Islam Mengenal nama ini sangat bermanfaat untuk hati seorang hamba. <clears throat> Demikian pula hati ini pun juga mengharapkan rahmat dan kasih sayangnya. Hati pun mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah ilmu dan hidayah taufik. Ya, ada hidayah ilmu untuk memahami ayat-ayatnya. Hidayah taufik untuk memberikan kekuatan mengamalkan ilmu tersebut أخ الإسلام أعزكم الله أيكم والخلق كلهم مفتقرون إلى رب سبحانه وليس بيد أحد منهم من الأمر شيء يبسط الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء حتى يكون بقدر حاجاته لا يزيد عنها Semua makhluk butuh kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang memiliki urusan ini kecuali Allah. Allah memberikan keluasan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah pun juga menyempitkan rezeki kepada siapa yang kehendaki. Dan Allah yang paha paling tahu tentang keadaan-keadaan hambanya, ya akhal Islam, azakumullah. Maka Allah menyempitkan rezeki kepada suatu hamba, seorang hamba, bisa jadi karena rahmat dan kasih sayang yang Allah inginkan kepada dia. Atau sebaliknya, Allah meluaskan rezeki kepada seorang hamba akibat maksiat-maksiatnya sebagai murka Allah kepadanya, agar lebih keras adabnya yang ia akan rasakan dalam kehidupan akhirat kelak. Ikhwatul Islam, azakumullah wa Maka Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah yang menghukumi manusia dengan keadilan, yang membukakan pintu-pintu rezeki. Kalau Allah ya ingin untuk menurunkan hujan, dan memukakan pintu-pintu langit dengan rejeki siapapun tidak akan ada yang bisa menolaknya dan kalau Allah ingin menahan hujan menahan pintu-pintu rejeki dari langit dan bumi siapapun tak akan mampu ada yang bisa membukanya ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum maka ya akhi mintalah kepada Allah supaya hati ini dibukakan ya gembok-gemboknya agar hati itu dibukakan untuk menerima senantiasa hidayahnya ya berupa hidayah taufiq dan hidayah ilmu agar dibukakan berbagai macam ilmu kepadanya ya akhal Islam. Kemudian nama berikutnya adalah Al-Alim yang maha mengetahui. Ketahuilah akhi, pengaruh terhadap hati sangat kuat sekali dari ilmu dari nama ini. Allah mengetahui apa yang ada di hati manusia. Iya. Iya, wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di hati kata Allah. Semua yang ada di hati, yang kita niatkan, yang kita bicarakan, yang terbetik di hati, Allah tahu. Iya. Tidak terluput dari ilmu Allah sedikit pun juga. Ketika kita sendirian tak ada orang yang tahu, Allah tahu. Ketika kita ya akal Islam dalam sebuah ya eh, benteng yang sangat kokoh dan tak ada orang yang tahu Allah tahu karena sesungguhnya ilmu Allah meliput meliputi segala sesuatu ya akal Islam maka ketika hati ya menyadari bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah ketika hati menyadari bahwasanya dirinya selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tahu apa yang ada di hatinya tersebut maka ia pun berhati-hati ya Bahkan menjadi luruslah niat-niat dia Ia tak lagi menginginkan keburukan Karena ia tahu Allah maha tahu apa yang ada di hatinya Akhal Islam Azakumullah Berapa banyak Orang yang berbicara dengan mulutnya Sebetulnya tak sesuai dengan apa yang ada di hatinya Dan Allah tahu Sebetulnya mulutnya itu hanya ya, beromong kosong belaka Padahal niatnya tidak demikian Ya Makanya Allah mengatakan balil insanu ala nafsi basirah. Walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia itu sebetulnya mengetahui tentang apa yang ada pada hatinya. Walaupun dia memberikan berbagai macam udur kepada orang lain, tapi Allah tahu. Ya, sebetulnya niatnya ya demikian dan demikian. Makanya akal Islam ketika ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, ya, al-alim bisarair wal khafiyat allati la yudrikuha ilmul khalq Allah mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi la yakhfa alaihi syai'un tidak tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala ahata ilmuhu bil alam al alwi wal ya al ulwa wal alam as sufla Allah ya meliputi ilmunya baik yang ada di langit maupun yang di bumi yang zahir maupun yang batin Ya Allah berfirman Allah ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tajdad wa kullu shay'in indahu bimiqdar alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al minkum man سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل bin nahar Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap wanita dan apa yang terjadi dalam rah rahimnya dan apa yang bertambah dengan sesemuanya itu di sisinya dengan kadar yang telah ditentukan dia mengetahui yang gaib dan yang terang-terangan dia maha besar lagi maha tinggi sama saja orang yang membisikkan atau merahasiakan ucapannya atau ya mengucapkannya secara terang-terangan itu semua Allah tahu Allah pun tahu apa yang tersembunyi di waktu malam dan apa yang tampak di waktu siang. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua gerakan-gerakan kita ya akal Islam. Gerakan mata kita yang berkhianat ketika melihat wanita-wanita di jalanan. Gerakan demikian pula tangan kita seseorang yang mencopet barang orang Demikian pula gerakan semua gerakan-gerakan bahkan apa yang terbetik di hati kita pun Allah Subhanahu wa taala tahu ya Khalislah Islam. Ya Allah tahu berapa beratnya bumi ini. Allah tahu berapa banyak jumlah air yang ada di lautan sana. Allah tahu berapa banyak jumlah dedaunan yang ada di muka bumi ini. Allah mengetahui berapa banyak jumlah tetesan-tetesan air yang turun ya dari air hujan Allah pun maha tahu berapa jumlah kerikil-kerikil yang ada di muka bumi ini. Allah pun mengetahui berapa banyak jumlah biji-bijian yang tersebar di muka bumi ini akal Islam. Semua itu telah ter, ya, termaktub dan tercatat dalam kitab yang nyata yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Allah berfirman wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu yang gaib tidak ada yang mengetahui kecuali dia dia mengetahui apa yang ada di, di daratan dan di lautan dan tidaklah ada dedaunan yang jatuh kecuali Allah telah mengetahuinya tidak pula biji yang tumbuh dalam kegelapan malam dan dalam kegelapan bumi sana. Tidak pula ada sesuatu yang basah, tidak pula yang kering. Kecuali semuanya sudah ada dalam catatan yang nyata. Dalam lauhul mahfud. وهو سبحانه العليم al شيء المحيط بكل شيء Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu La yakhfa alaihi syai' tidak tersembunyi sedikit pun yang ada di langit dan di bumi. Maka dari itulah ya akhwan Islam azakumullah wa iyakum. Ya ketika hati mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam dirinya tersebut. Hati ini menjadi takut. Walaupun dia sendirian, dia tahu bahwa Allah mengetahui dan mengawasi gerak-geriknya. Walaupun ia sendirian, ia tak berani berbuat maksiat Itulah orang-orang yang dipuji oleh Allah Karena keyakinan ia yang kuat bahwa Allah mengawasi dirinya Allah berfirman Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib Lahum maghfiratu wa ajrun kabir Sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna Allah Orang-orang yang takut kepada Allah di saat ia sendirian Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar Berapa banyak manusia yang di saat ia di hadapan manusia terlihat takut kepada Allah tapi ketika ia sendirian menjadi orang yang tidak takut kepada Allah berapa banyak manusia ketika ia di hadapan manusia terlihat ia takwa namun ketika ia sendirian tak peduli dengan batasan-batasan Allah Ya akal Islam seorang mukmin hati yang meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu di saat ia sendirian pun ia takut kepada Allah ya untuk ditimpa adab yang sekonyong-konyong bisa saja menimpa dia ketika ia bisa sedang berbuat maksiat sendirian bisa saja sekonyong-konyong bumi itu ya tiba-tiba tenggelam menenggelamkan ia di dalamnya bisa saja atap itu runtuh menghancurkan dirinya atau mereka maut mencabut dirinya sehingga ia pun takut ya di saat ia sendirian pun ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka ya akhi azakumullah betapa manfaatnya nama ini untuk hati kita dan betapa butuhnya hati kita untuk mengimani nama ini karena dia Allah yang maha tahu yang maha berilmu yang mengetahui semua gerak gerik manusia yang ilmunya mencakup segala sesuatu maka ketika ia meyakini bahwa Allah ya ilmunya mencakup segala sesuatu ia menjadi takut Ketika ia mengetahui bahwa Allah ilmunya mencakup segala sesuatu, maka ia pun berusaha untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ya, ia melihat dan berpikir si hati itu tentang penciptaan langit dan bumi. Bagaimana menciptakan segala sesuatu. Ternyata pesawat untuk terbang saja dengan perhitungan yang sangat ya, luar biasa. Semuanya ada ilmunya. Ternyata ya agar kapal yang sangat besar itu berlayar di lautan ternyata ada ilmunya harus diperhitungkan dengan sangat detail sekali kecepatan-kecepatan mobil dan yang lainnya ternyata ada ilmunya tak sembarangan ya akhul Islam demikian pula Allah menciptakan bumi yang begitu besar ini menciptakan burung-burung yang terbang di sana yang menciptakan lalat dan capung-capung yang begitu sangat luar biasa yang menciptakan bahkan manusia wa fi anfusikum afala tubsirun banyak sekali ilmu yang tidak diketahui oleh manusia tentang dirinya ya belum lagi tentang ciptaan-ciptaan yang lain ya terkadang seseorang untuk meneliti suatu daun saja ataupun sebuah pohon membutuhkan uang miliaran ya penelitian tentang satu pohon saja membutuhkan miliaran ya dari pohon itu baru kemudian digali keilmuan, ilmuan, manfaat-manfaatnya, khasiat-khasiatnya, kandungan-kandungan pohon tersebut apa. Ya. Mengapa pohon ini bentuknya begini dan begitu dan dia pelajari satu-satu ternyata semua ada hikmahnya yang akan Islam menunjukkan akan luasnya ilmu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Masya Allah akal Islam Dia tanyakan kepada para dokter Tak habis-habisnya mereka terus melakukan penelitian-penelitian ya spesialis jantung sampai detik ini terus ya mengadakan penemuan-penemuan baru lagi. Spesialis ya saraf, spesialis mata dan yang lainnya. Tak henti-hentinya mereka terus mempelajari, mempelajari, mempelajari, mempelajari. Ternyata ada lagi ilmu baru, ilmu baru, ilmu baru yang mereka baru temukan. Ya. Ternyata ilmu Allah luar biasa dahsyat. Itu baru manusia Bagaimana dengan hewan-hewan? Bagaimana dengan pepohonan? Bagaimana dengan langit dan bumi yang sangat luar biasa besar ini? Bukankah itu menunjukkan akan keilmuan Allah yang luar biasa ya akal Islam azakumullah Semuanya dengan perhitungan yang sangat detail sekali Maka tidak mungkin yang seperti ini terjadi karena kecelakaan atau tiba-tiba seperti yang diklaim oleh orang-orang ateis itu semuanya diciptakan oleh Allah dengan sangat detail dengan perhitungan yang sangat luar biasa. Ketika para ilmuwan ya mengadakan penelitian tentang lalat, ternyata mata lalat itu luar biasa sekali ya akal Islam. Ya. Ternyata kaki-kakinya dan sayap-sayapnya pun juga mengandung sesuatu yang luar biasa. Ketika para ilmuwan meneliti nyamuk, ternyata pada nyamuk terjadi sesuatu yang masya Allah, ya kecanggihan yang luar biasa. Mata nyamuk dibekali oleh ya sinar inframerah yang ia bisa melihat ya kulit manusia di kegelapan dan tidak salah ia ya iya, ketika ia menghisap darah di bagian mana. Siapa yang memberikan itu? Tentu Allah. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah penciptanya mengetahui dan berilmu yang sangat luar biasa? Ya Allah, Allah maha tahu ya akhi maka apabila penciptaannya saja menunjukkan akan keilmuan Allah Bagaimana tanah dengan jenis-jenisnya Ada yang merah, ada yang hitam ya, Ada yang putih dengan manfaat-manfaat yang berbeda-beda ya. Tanah merah untuk bagusnya untuk ini Tanah hitam bagusnya untuk ini Setelah diteliti oleh manusia ternyata semua itu ada manfaatnya Tidak ada yang tidak bermanfaat menunjukkan akan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berpikir akan berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang yang berpikir berkata, Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan segala segala sesuatu ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau. Faqina adzaban benar. Rabb maka pelihara kami ya Allah dari adab api neraka. Ketika seorang hamba yakin ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa ini ia pun akan tunduk kepada Allah dan ia tahu bahwa Allah tahu sedangkan hamba tidak tahu sehingga si hamba pun tidak sok tahu kepada Allah subhanahu wa ta'ala berapa banyak hamba yang menuduh Allah subhanahu wa ta'ala dan seudon ya padahal ilmunya hamba ini sangat sedikit sekali lalu kemudian menuduh Allah tidak adil lalu Allah subhanahu wa ta'ala dia menuduh Allah tidak sayang kepada dirinya Padahal si hamba ini betapa bodohnya, ilmunya pun juga sangat sedikit sekali. Lalu kemudian dia hendak menuduh Allah pencipta segala sesuatu yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Betapa beberapa banyak manusia yang sombong dengan titelnya, yang sombong dengan kecerdasannya. Lalu kemudian ia menimbang-nimbang ayat-ayat Allah dengan akal pikirannya. Kemudian ia tolak ayat yang tidak sesuai dengan akalnya. Padahal subhanallah yang menciptakan akal dia itu Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa keilmuan Allah subhanahu wa ta'ala. Penelitian-penelitian tentang akal dan otak manusia. Ya tak pernah ada habis-habisnya. Lalu kemudian ketika Allah berikan kepada dia kecerdasan lantas tiba-tiba ia sombong kepada Allah. Kemudian ayat-ayatnya yang merupakan firman-firmannya ia timbang-timbang dengan akalnya. La hawla wa la quwata illa billah ini hamba-hamba yang sombong ya akhi. Lihatlah Anda wahai Anda yang merasa diri Anda sombong dengan kecerdasan. Apakah Anda bisa menciptakan tanah? Apakah Anda bisa menciptakan seekor nyamuk yang sangat kecil itu? Apakah Anda bisa menciptakan lalat yang bisa menciptakan pohon dengan buah-buahannya? Bahkan Anda sendiri seringkali tak mengerti tentang penciptaan diri Anda. Lalu kenapa kita harus sombong kepada Allah dengan kecerdasan, dengan keilmuan, hanya karena kita sebagai profesor, doktor, dan yang lainnya? Bertakwalah kita kepada Allah ya akhi. Kewajiban kita yakin bahwa Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tak akan pernah ada habis-habisnya ya akhi. Maka kewajiban kita sebagai seorang hamba serahkan semuanya kepada Allah dalam pensyariatan. Allah yang paling tahu, yang paling tahu tentang kemaslahatan hamba. Maka Allah tahu ibadah yang ya yang baik untuk hamba dan yang tidak baik. nah terkadang manusia memandang baik, ya lalu kemudian atas dasar pemandangan baik yang ia pandang baik itulah ia kemudian membuat syariat-syariat yang Allah tidak syariatkan. Ya, padahal belum tentu yang dipandang baik manusia baik menurut Allah. Makanya Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang dan itu kalian tidak suka. Boleh jadi kalian tidak suka kata Allah, namun itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik buat kamu dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak tahu ayat ini walaupun turun tentang perang namun kata para ulama al-ibratu bi khusus bi umumil lafadz la bi khususis sabab yang dianggap itu adalah keumuman lafadz bukan kekhususan sebab maka yang kita pandang baik belum tentu baik di sisi Allah maka kewajiban kita serahkan semuanya kepada Allah karena Allah yang lebih tahu dari kita. Kita itu hanya diberikan oleh ilmu kecil sekali. Allah berfirman wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Maka sedikit yang diberikan Allah kepada kita berarti itu menunjukkan yang kita tidak tahu lebih banyak dari apa yang kita tahu. Namun kenapa ilmu yang sedikit itu malah membuat kita bangga diri akhi kewajiban kita adalah ya tunduk dan patuh kepada Allah maka ketika hati mengetahui betapa ilmu Allah sangat luas sekali maka ia pun akan tunduk mengikuti syariat dan peraturannya karena ia tahu itu yang paling baik buat dirinya karena ia yakin bahwa Allah tak mungkin menzaliminya karena dia Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berilmu, yang maha adil dan maha kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah. Betapa indahnya pengaruh nama ini kepada hati kita. Betapa kokohnya nama ini ya akhul Islam untuk kekuatan iman kita. Asal kita mau berpikir, asal kita mau memikirkannya. Makanya Allah menyuruh kita untuk menggunakan pikiran kita. Dan Islam memang turun untuk orang-orang yang berpikir, akhi. Iya, makanya Allah mengatakan Ya. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya semua itu adalah terdapat pelajaran buat orang-orang yang punya pandangan. Ya. Wallahu alam, semoga yang sedikit ini semakin menambah kepada kita kekuatan. Menambah keimanan kepada Allah. Hati pun semakin tunduk kepadanya. Hati pun menjadi semakin takut kepada Allah hati pun semakin berharap kepadanya sehingga hati pun selalu rindu untuk berzikir kepadanya maka dari itu ya akhal Islam azakumullah kenalilah Allah niscaya hatimu akan menjadi baik kenalilah Allah niscaya hatimu menjadi hati yang paling bahagia di dunia wallahu a'lam Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini tentang mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fatah dan Al-Alim. Dan untuk selanjutnya ikhwatal Islam azan ya Allah wa yakum. Bagi Anda semua yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan untuk Anda yang bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa kirimkan di 0819896543. Nah, untuk yang pertama kita angkat dari via telepon terlebih dahulu Ya Ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Uh, eh, Rudin di Solo, Sumatera Barat. Pak Rudin di Solo. Ya, ya silakan Pak Rudin. Uh, begini Ustaz, seharusnya uh, umat Islam lebih unggul dari orang kafir uh, dalam hal ilmu keduniaan yang berupaan untuk umat Ustaz. Tapi kenyataannya orang kafir lebih unggul uh, tentang ilmu keduniaan ini daripada orang Islam. Yeah. Iya. Uh, seperti uh, yang menemukan listrik uh, orang kafir, mm-hmm. yang menemukan pesawat orang kafir, telepon orang kafir. Uh, kenapa orang Islam ini uh, dikalahkan oleh orang kafir kecerdasannya Ustaz? Yeah. Padahal petunjuk-petunjuk dasarnya sudah ada dalam asma uh, asmaul sunnah dan dalam kitab suci Al-Qur'an. Yeah. Apakah uh, orang kafir ini di, dilebihkan kecerdasannya oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz? Yeah. Iya. penjelasannya mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Pak Misarudin. Silakan Ustaz. Pertama, Bapak, kita jangan tertipu oleh ya keadaan orang-orang kafirin di zaman sekarang. Harus Bapak sedikit meninjau ke masa lampau. Ketika umat Islam di zaman keemasannya, bahkan barat di waktu itu di zaman kegelapan Bapak tahu ya bagaimana para ilmuwan-ilmuwan Islam di zaman dahulu itu? Siapa yang pertama kali menciptakan robot? Beliau adalah seorang muslim yang bernama Al-Imam Al-Jazari. Beliau Beliaulah penemu robot pertama di dunia. Siapa yang menemukan jam air pertama di dunia? Ya, jam air. Dia seorang muslim. Siapa yang menemukan ya Al Jabar? Al-Jabbar. Al-Jabbar itu nama seorang muslim. ya. Dan banyak lagi penemuan-penemuan dalam Islam yang sebetulnya Pak orang-orang barat itu hanya mem, apa namanya uh, uh, menjabarkan tentang apa yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan muslim di zaman dahulu. Maka dari itulah Bapak ya Coba kalau kita melihat di zaman dahulu luar biasa penemuan-penemuan penemuan yang dilakukan oleh kaum muslimin itu di mana kecerdasan mereka luar biasa. Kenapa? Karena dulu umat Islam betul-betul memang ingin mencari ilmu karena Allah. Mencari ilmu dan terus mencari ilmu. Di zaman sekarang orang-orang barat yang menguasai karena mereka terus menggali, menggali, menggali, menggali. Sementara umat Islam terbelakang. Ya, umat Islam menuntut ilmu hanya karena ijazah. Umat Islam menuntut ilmu bukan untuk ya apa namanya betul-betul untuk menggali apa namanya tentang ilmu pengetahuan terkadang tapi hanya untuk mendapatkan uang dan uang akibatnya kurang keikhlasan walaupun ya alhamdulillah di Indonesia sendiri berapa banyak penemu-penemu yang luar biasa ya kita punya B.J. Habibie beliau yang di yang dikenal di dunia barat dengan Mr. Crack ya di mana beliau menemukan sebuah rumus yang luar biasa ya ada sebuah rumus matematika yang sampai detik ini tidak bisa dipecahkan oleh profesor manapun di dunia. Ternyata ya bisa dipecahkan oleh orang Garut sana. Dia seorang muslim, Masya Allah, yang berpegang kepada sunnah. Ya, saya lupa namanya, dia seorang profesor termuda di dunia. Ya. Demikian pula banyak penemuan-penemuan. Maka ya, kita juga jangan hanya sebatas tertutup mata kita hanya melihat dunia barat saja karena memang dunia barat itu pintar sekali. Mereka berusaha untuk menutup-nutupi para ilmuwan muslimin. Pada sebetulnya ilmuwan kaum muslimin sangat banyak sekali Tapi segala ditutup-tutupi Supaya apa? Supaya terlihat bahwa yang hebat itu mereka Padahal sebetulnya ya penemu kedokteran siapa kalau bukan kaum muslimin? Bukankah mereka yang mengembangkan ilmunya Ibn Sina? ya padahal kedokteran di dalam dunia Islam yang pertama kali ya masya Allah luar biasa di dalam dunia Islam itu maka dari itu ya akhwat Islam ya pertama kita jangan tertipu dengan kecanggihan mereka Allah berfirman la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad jangan menipu kamu ya Eh, kebebasan mereka orang-orang kafirin itu pergi ke sana kemari di dunia ini. Itu semua adalah kesenangan yang yang sedikit sekali. Ya, kemudian tempat mereka neraka jahanam dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Yang kedua, Pak, ya, kaum muslimin di zaman ini mundur akibat mereka berpaling dari Allah dan Rasulnya berpaling dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia berlomba dengan dunia dan dunia akhirnya menuntut ilmu pun bukan karena Allah lagi tapi hanya untuk mendapatkan ijazah untuk mendapatkan dunia dan yang lainnya akibatnya apa? menuntut ilmu hanya sebatas sampingan sebetulnya tujuan mereka untuk meraup dunia akibat dari inilah kaum muslimin mundur mundur mundur padahal di zaman dahulu ketika kaum muslimin berada di zaman keemasannya ya dunia dikuasai oleh kaum muslimin apakah Bapak tahu Amerika itu tadinya negeri Islam apakah Bapak tahu bahwasanya ya Spanyol itu tadinya negeri Islam berapa banyak negeri-negeri yang kemudian hilang dikuasai oleh orang-orang yang non muslim akibat kemudian kaum muslimin berpaling dari Allah dan Rasulnya ya itulah kita tidak ya hanya sebatas menyesali tentunya tapi kita harus bangkit dan bangkit kita harus didik ya generasi-generasi yang memang betul-betul mereka beriman kepada Allah, kuat dalam ilmu dunia dan ilmu akhirat. Sehingga mereka pun kembali ya mengembalikan Islam kepada keemasannya insyaallah. Allahu a'lam. Naam. Naam Ustaz. Jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Demikian jawaban Pak Mustarudin di Sumatera Barat. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Dan untuk selanjutnya kembali kami angkat melalui via telepon. Ya. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Sama Bu Ihsan di Tasikmalaya, Ustaz. Abu Ihsan di Tasikmalaya. Ya, silakan Bu Ihsan. Uh, ini Ustaz apa yang telah Ustaz paparkan. Jadi anak berkesimpulan apabila Al-Quran itu telah dipahami dengan jelas oleh Rasulullah, kemudian hadis-hadis Rasul itu telah dipahami juga oleh kaum salaf, mengapa terjadi penyimpangan-penyimpangan atau para tokoh-tokoh yang menyesatkan itu seperti Mutajila, Jamia dan Asyariah itu me mengambil pemahaman yang berada di luar Nah. Kalau katakan menurut Ustaz mereka itu terlalu bangga dengan rayunya atau untuk menyesatkan umat Islam, bukankah mereka tetap melakukan ketundukan-ketundukan gitu dalam hal-hal syariat yang lainnya? sudah. Baik. Mohon dijelaskan tadi ya. Terima kasih. Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Bapak. Bapak tahu iblis sebelum diciptakan Adam tuh termasuk makhluk yang paling taat kepada Allah. Iblis adalah termasuk makhluk yang paling taat kepada Allah dan paling kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah menciptakan Adam, ya iblis dihinggapi kedengkian dan kesombongan. Akibatnya ia pun tersesat jalan. Maka orang-orang yang mungkin dari sebagian ketaatan itu ada di hati-hatinya ketaatan, tapi karena ia merasa apa namanya eh, akalnya itu melebihi daripada dalil sehingga pada waktu itu ia mengotak-atik dalil dan akalnya itu bisa terjadi pak ya sebuah contoh Rasulullah SAW ketika mengabarkan tentang kaum Khawarij. Bapak tahu bagaimana sifat sifat orang Khawarij itu yang Rasulullah sifatkan? Kata Rasulullah SAW, tahkiruna solatakum bisolatihim, wasiyamakum bisiyamihim. Kalian akan menganggap remeh solat kalian dibandingkan dengan solat mereka. Kalian akan menganggap remeh puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Ternyata di sini Rasulullah mensifati orang Khawarij itu sangat kuat ibadahnya. Bahkan Ibnu Abbas ketika menemui mereka yang mereka berkumpul di sebuah tempat namanya Hawra. <clears throat> Kata Ibnu Abbas, aku lihat jidat mereka, tangan mereka kapalan karena saking kuatnya ibadah mereka dan tahajud mereka. Ya, bahkan puasa mereka pun sangat kuat sekali. Rasulullah yang mensifati begitu. Mereka orang yang sangat taat kepada Allah, tapi ya Rasulullah yang mensifati mereka apa? merukuna minad din. Kama yang merukusahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari agama ini sebagaimana busur panah yang melesat dari ya apa namanya panah yang melesat dari busurnya dari apa namanya uh, buruannya subhanallah Rasulullah yang mengabarkan ya hadis-hadisnya sahih Pak ya dia kan Abu Daud Bukhari Muslim dan yang lainnya Makanya para ulama ketika mensifati orang-orang khawarij pun juga menyebutkan hadis-hadis ini tentang kehebatan ibadah mereka, Pak. Tapi Rasulullah mengabarkan mereka melesat dari agama ini. Kenapa? Rupanya setelah dipelajari oleh para ulama karena mereka memahami ayat dengan akalnya sendiri. Mereka tak mau merujuk pemahaman para sahabat. Iya. Mereka memahami ayat-ayat ya tanpa melihat bagaimana pemahaman para sahabat dalam meletakkan ayat tersebut akibatnya mereka sesat ya dan menyesatkan mereka pun kemudian hanya karena semangat mereka untuk membela Islam tapi sebatas dengan semangat tanpa keilmuan lihat ini sebuah saksi yang agung bisa saja orang yang sangat taat dalam ibadahnya tapi pemikirannya menyesatkan dan ternyata Rasulullah menghukumi mereka mereka melesat dari agama bahkan dalam satu riwayat yang sahih yang dikutip Al-Ajurri Rasulullah mensifati orang khawarij itu apa? Kilabun nar, anjingnya api neraka. La haula wala quwata illa billah. Itu bisa terjadi karena hati kita, hatinya itu ya, tata cara memahami Al-Qur'an dan hadisnya itu yang berpenyakit, Pak. Tidak berusaha mengikuti pemahaman para ulama salafus saleh. Tidak melihat bagaimana tata cara pemahaman. Lihat orang-orang khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib muncul tidak mau merujuk pemahaman para ulama sahabat mereka lebih berbangga dengan pendapatnya sendiri. Makanya kata Rasulullah Thalathu minal muhlikat Ada tiga perkara yang membinasakan Apa itu diantaranya? Itu berbangga dengan pendapat sendiri ya, Ia tidak mau merujuk kepada para ahlinya Fala hawla wa la quwata illa billah Bapak ya. Maka dari itulah kita dalam hal ini tidak hanya sebatas melihat dari sisi kehebatan ibadah dia tapi kita harus juga melihat dari sisi pemikiran dia, akidah dia. Karena Rasulullah SAW ketika mengabarkan tentang kaum Khawarij, Rasul mengabarkan bahwa mereka orang yang sangat kuat ibadahnya. Tapi Rasulullah tidak menganggap ibadah sama sekali karena pemikiran mereka yang menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Itu sebagai sebuah pelajaran tentunya Pak. Ya Allah a'lam. Nah, nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikianlah untuk Pak Abu untuk Abu Ihsan di Tasik. Semoga dapat dipahami dengan baik dan benar dan semoga Allah menjaga kita dari bentuk-bentuk penyimpangan pemahaman yang ada dan beredar. Allahumma amin. Nah, kata Islam azan ya Allah wa yakum. Kembali kami ajak Anda untuk berinteraktif di kesempatan pagi hari ini dalam satu pembahasan kitab Fiqhul Qulub dalam pembahasan mengenai nama Allah Subhanahu wa taala yaitu al fatah dan juga Al-Alim. Untuk yang berikutnya kami angkat pertanyaan melalui via melalui pesan singkat Ustaz. Ada dua pertanyaan yang kami gabungkan yang berhubungan salah satunya yaitu pertanyaannya berisi Ustaz apakah salah satu sebab saya terhalangi mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala karena saya memasang bendera dengan tiga warna yang berbeda di rumah saya dan mohon saya juga menjelaskan apakah itu termasuk perbuatan kesirikan dan apakah juga termasuk perbuatan kesirikan orang-orang yang mengantarkan jenazahnya dengan menaburkan beras kuning dan uang logam Ustaz. Silakan Ustaz. Pertama, akhi, <clears throat> apa tujuan Anda untuk memasang bendera tiga warna itu. Kalau tujuannya adalah punya keyakinan tertentu bahwa bendera tiga warna ini bisa menolak bala, bisa menolak ya maling yang akan masuk atau yang lainnya, maka ini syirik. Karena tidak ada yang bisa menolak bala kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolak ya keburukan kecuali Allah. Ya Rasulullah SAW saja disuruh mengucapkan apa dalam surat Al-A'raf ayat 188 Allah Ta'ala berfirman Qul la amliku li nafsi naf'aw wa la dharran illa ma Allah Katakan hai Muhammad Aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat Kecuali apa yang Allah kehendaki Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Maka kalau Bapak atau yang penanya tadi ya Memasang bendera tiga warna itu tujuannya untuk yang menolak balak dan yang lainnya ini jelas syirik Pak bahkan bisa sampai kepada syirik besar yang bisa membatalkan amalan-amalan kita ya tapi kalau bendera tiga tiga warna itu tidak ada keyakinan itu ustad ya saya cuma apa namanya senang aja sama warna-warninya itu ya saya pasang aja karena saya senang dengan itu kemudian gara-gara itu wah jangan-jangan gara-gara ini saya terhalang dari rezeki ini pun termasuk syirik. Ini syirik kecil namanya ini disebut dengan tatayur, menganggap sial pada suatu benda. Ya, Dan tatayur itu kata Rasulullah atiyatu atiyaratu syirkun. Ya, tatayur atau menganggap sial dengan sesuatu itu adalah termasuk kesyirikan. Maka tidak boleh kita meyakini hal-hal demikian, ya. Karena yang memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian uh, demikian pula orang yang menabur apa beras kuning, uang logam ke mayat. Apa tujuan dan manfaatnya? Kalau dia punya keyakinan bahwa dengan seperti itu si mayat nanti akan menjadi senang di kuburannya. Eh subhanallah, ini keyakinan yang tak ada dalilnya. Karena senang atau tidaknya mayat itu dengan amalan soleh yang ia lakukan di dunia. Bukan dengan ditaburkan beras, tidak pula uang logam. Ya. Kalau dia punya keyakinan bahwa dengan ditaburkan beras dan uang logam malaikat mungkar dan nakir dan tidak jadi dan enggan untuk menanyai dirinya, subhanallah, ini pun tak ada dalilnya. Karena malaikat mungkar dan nakir akan mempertanyakan setiap mayat siapapun dia tentang siapa Robmu, siapa nabimu dan apa agamamu. Iya. Kalau mereka meyakini sebagai sebuah syariat, maka ia telah mengada-ngada yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. nya Allah berfirman am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat-syariat untuk mereka dari agama ini sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah maka kewajiban kita ya tentunya ittiba'ur rasul menapaki jejak kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupan, dalam ibadah, dalam akidah dan yang lainnya. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikianlah semoga Allah menjaga kita dari perbuatan kemusyrikan yang ada di sekitar kita. Allahumma amin. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui via SMS yang sudah masuk. Ustaz mohon dijelaskan saya sudah mengenal sunnah lewat Roja TV ini dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan bagi saya untuk beribadah dan juga melaksanakan sunnah-sunnahnya. Akan tapi ada satu hal yang belum saya mampu tinggalkan, yaitu saya suka bermain domino dan main kartu, walaupun tanpa taruhan. Apakah hukumnya saat dalam masalah ini dan bagaimana saya harus meninggalkannya Ustaz? Akhi, <clears throat> seorang mukmin dalam hidupnya adalah yang ia pikirkan untuk mendapatkan pahala. Jangan kita seperti orang-orang barat. Orang-orang barat berkata ya waktu adalah uang bagi mereka ya kalau waktu terlewat tidak menghasilkan uang rugi kata mereka adapun kita orang beriman moto kita adalah waktu adalah pahala bagi seorang yang mukmin kepada Allah dan kehidupan akhirat merasa rugi waktunya habis ternyata tidak memberikan manfaat apa-apa untuk dirinya tidak pula menghasilkan pahala makanya ketika Allah mensifati orang-orang yang muflih yang beruntung dan sukses. Allah berfirman qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang beriman itu. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan orang-orang yang berpaling dari sesuatu yang sia-sia, dari lagun. Subhanallah. Ya. Yeah Allah juga berfirman wa idza marru lagwi marru kirama. Apabila mereka melewati sesuatu yang sia-sia, mereka lewati dengan ya sikap yang mulia. Seorang mukmin tak layak untuk habis waktunya untuk perkara yang sia-sia. Ya, Anda main kartu-kartu itu apa manfaatnya untuk dunia dan akhirat? Coba pikirkan. Seorang mukmin selalu berpikir, yang saya lakukan ini kira-kira mendatangkan ridha Allah atau bahkan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda berpikir sebelum kita melakukan suatu perbuatan yang kita pikirkan apa? Apakah ini apa menghasilkan pahala atau tidak? Allah, kalau ini tidak berpahala buat apa habiskan waktu saya? Karena setiap waktu itu akan ditanya oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, La tazalu qadama abdin يوم القيامة حتى يسأل an arba' Senantiasa dua kaki hamba akan berdiri nanti pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang empat perkara. Apa itu diantaranya? Ya, an umurihi fima afnah. Tentang umurnya buat apa ia habiskan. Ternyata ia habiskan umurnya untuk main kartu saja, untuk main game buat untuk permainan yang tidak ada manfaatnya. falhaulah haula wala quwata illa billah, tak layak bagi seorang mukmin demikian. Maka ya, kewajiban antum antum harus berjihad melawan hawa nafsu. Ya, melawan Jangan habiskan waktu-waktu hanya untuk itu. Ya. Memang terkadang permainan-permainan yang mubah seperti itu terkadang dibutuhkan di saat apa bisa menjadi bisa saja menjadi pahala seperti yang ditanyakan kepada Syekh Saleh Utsaimin wahai Syekh ya saya seorang pemuda dan syahwat saya menggebu-gebu saya sering berpikir tentang pikiran-pikiran yang kotor dan saya berusaha untuk apa namanya menghilangkan dengan berbagai macam cara dengan puasa dan yang lainnya tapi tidak bisa juga sementara belum belum mampu untuk menikah maka beliau mengatakan ya kalau hal seperti itu bisa hilang dengan melakukan perbuatan yang mubah silahkan misalnya ya syahwatnya baru terkendali setelah main game buat silahkan main game buat daripada mikirin wanita yang enggak-enggak apalagi menonton ya tontonan-tontonan yang bisa merusak hati dan keimanan maka itu bisa saja menjadi pahala bila memang tujuannya demikian. Adapun tidak ada tujuan demikian, kemudian habis waktu kita, ya akhir rugi ya akhir. Ya, seorang mukmin itu orang yang tahu betapa berharganya waktu. Waktu itu sangat berharga bagi seorang mukmin. Dia tidak ingin kehilangan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Wallahu Nah. Nah Ustaz, jazakallah khair terjawabnya dan Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan yang sia-sia dan kurang bermanfaat. Allahumma amin. Dan kata Islam ya Allah wa yakum, masih kami angkat pertanyaan pesan singkat Ustaz mohon dijelaskan tentang bagaimanakah hukum mengucapkan perayaan selamat kepada orang-orang kafir karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwasannya tidak tidak adanya dalil yang mengharamkan pengucapan perayaan tersebut seperti selamat natal dan lain sebagainya. Apakah memang benar demikian saat Mohon saya memberikan penjelasan. Islam <clears throat> agama tauhid. Agama yang meyakini bahwasannya Allah itu esa, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Agama yang meyakini bahwa Allah tidak melahirkan dan tidak diperanakan Allah berfirman lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Agama tauhid yang menyerukan kepada hanya ibadah kepada Allah saja. Ya, dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mewajibkan hamba-hambanya untuk berlepas diri dari semua kesyirikan dan bentuk-bentuknya. <clears throat> Setiap muslim diminta oleh Allah untuk hanya berloyalitas kepada Allah dan berlepas diri dari semua tandingan-tandingan selain Allah. Makanya Allah berfirman, "Faman yu'min billah, <clears throat> faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada tali Allah yang paling kuat iman kepada Allah saja tanpa kufur kepada tandingan-tandingan selain Allah tidak cukup. Maka harus dengan adanya kufur kepada tandingan-tandingan selain Allah. Kita berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka melakukan sebuah syiar agama mereka yang menunjukkan penyembahan kepada selain Allah, seorang mukmin tak perlu tak boleh ia ridha kepadanya seorang mukmin tak pernah ridha Allah Subhanahu wa taala dipersekutu, dipersekutukan dengan makhluk-makhluk yang lemah. Ya bagaimana Allah hendak dikatakan punya anak? Allah berfirman wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Mereka berkata, Allah mengambil anak, maha suci Allah. Ya. Allah tak pernah mengambil anak. Bagaimana seorang mukmin akan ridha ya akal Islam azakumullah wa iyakum dengan perayaan yang disekutukan padanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.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 Karena itu adalah agama, syiar mereka sebagai tanda sebagai penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak boleh yang menyetujuinya makanya seluruh ulama Ibnu Qayyim berkata seluruh ulama di setiap madhab bersepakat ijma bahwasanya tidak diperbolehkan seorang muslim mengucapkan tahniah selamat ya kepada perayaan-perayaan hari besar mereka karena perayaan-perayaan itu tak lepas dari apa ya simbol-simbol ketuhanan mereka yang mereka mempersekutukan Allah padanya makanya akhi azakumullah siapa saja orang yang berjiwa tauhid yang hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan ia yakin bahwa Allah Maha ya Tuhan yang Maha Esa ya maka dia harus berlepas diri dari semua tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas dan semoga Allah menjaga kita dari perkara-perkara tersebut yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan kata Islam azan ya Allah wa Kembali kami angkat pertanyaan melalui via telepon Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Uh, saya Umur Rafa dari Bangka. Ya, silakan Umur Rafa. Uh, saya mau tanya ini sama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya dulu pernah terjerat bah Ustaz Hmm. Nah, sekarang alhamdulillah saya <clears throat> sudah hijrah. Kemudian uh, saya dikejar sama debt kolektornya. Uh, eh, sedangkan saya tidak memiliki aset baik Ustaz. Hmm. Uh, bagaimana solusi terbaiknya untuk saya Ustaz? Baik, ya itu saja om Rafa. Terima kasih banyak. Uh, maaf, maaf, halo. Iya. Uh, di sini mati lampu ya, bisa mau tadi dimatiin teleponnya? Iya. Mau dengar jawaban Ustaznya. Oh, taip. Ya, ya, boleh. Silakan. Ya, maksudnya tadi apa ya? Dia belum pernah terjerat riba, Ustaz. Iya. Ya, kemudian sudah uh, lepas dari riba tapi masih ada mungkin sangkut pajak dengan debt collector sehingga kemudian beliau eh, utang-utang masih tersisa. Iya, uh, tersisa dan dikejar dengan debt collector tapi tidak punya barang-barang uh, yang bisa dijadikan sebagai pembayaran. Bagaimana solusinya, Ustaz? Kadang dalam Islam <clears throat> ya, orang yang berhutang dan punya hutang kepada orang lain lalu ia tidak mampu untuk membayarnya maka yang pertama orang ini dihajar dihajar artinya uh, di penjara dalam artian bukan penjara ya beneran maksudnya di, tidak boleh ia menggunakan hartanya kecuali untuk bayar hutang yang kedua ya dalam Islam bahwa yang saya ketahui orang yang punya hutang <clears throat> dan dia tidak mempunyai apapun untuk membayar hutang maka pada waktu itu ya dia mengambil apa yang ada saja yang ada pada ya orang tersebut kalau dia tidak punya rumah nggak punya apa-apa ya sudah gimana lagi maka ya dikembalikan kepada qadhi hakim hakim yang akan memutuskan Iya, biasanya disita kalau misalnya masih ada motor dan yang lain disita dulu tuh disita untuk membayar hutang-hutangnya tersebut. Allah alam. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Demikian aja untuk Umar Rafa, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan semoga Allah berikan kemudahan dalam urusannya. Allahumma amin. Nah, ketua Islam azan ya Allah wa ayakum. Kembali kami angkat pertanyaan berikutnya melalui via telepon. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Halo. Ibu Sofia di Sumatera Barat, Padang. Iya, Ibu Sofia, mohon maaf mungkin dikecilkan secara televisinya atau radionya. Ya, silakan Ibu ya, Sofia. Ustaz. Mengenai sholat, Ustaz. Mengenai sholat, ya, silakan masalah ini Ustaz ikamat Ustaz kalau tempat kami ini Ustaz mm -hmm ada yang mengatakan ikamatnya dilakukan waktu salat wajib atau atau salat sunat. Saya jadinya ragu. Hmm. Uh, yang wa, yang termasuk ikamat itu salat wajib atau salat sunatnya atau kedua-duanya Ustaz itu yang saya tanyakan Ustaz. Ya, terima kasih. uh, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ibu, ya. Iqamat itu hanya untuk menegakkan sholat wajib Allah berfirman eh, Rasulullah SAW sabda dalam kitab Abu Daud idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah apabila ikomat sudah ditegakkan ya maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu saja ini menunjukkan ibu bahwa ikomat itu hanya untuk sholat fardu tidak untuk sholat sunnah Allah alam. Nah. nah Jazakallah khairan. Demikian jawaban untuk ibu di Sumatera Barat. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan benar. Tape untuk berikutnya kembali kami angkat melalui via telepon. Ya, silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Ibu Kartini dari Bekasi, Ustaz. Ibu Kartini. Ini mau tanya Ustadz, ini depan rumah anak ini kan orang Nasrani dan setiap hari raya Natal itu memberikan sesuatu pinggisan dengan anak berupa biskuit atau sirup atau yang lainnya apakah itu boleh dikonsumsi Ustaz? Iya. Terima iya. kasih Bu Kartini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Yang saya ketahui dari fatwa sebagian sahabat seperti fatwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa selama itu bukan daging ya, maka terima saja silahkan Adapun kalau itu daging ataupun makanan yang itu berisi sesuatu yang haram maka tidak boleh diterima. Kenapa? Karena ya mereka menyembelih untuk perayaan-perayaan yang besar, apa perayaan-perayaan disembah pada yang selain Allah Subhanahu wa taala maka pada waktu itu tidak diperkenankan. Adapun kalau itu bukan daging, kata beliau, itu diperbolehkan Allah nah. nah, jazakallah khairan untuk dan demikian zaman untuk Ibu Kartini di Bekasi. Ya, kembali kami angkat pertanyaan berikutnya ya, melalui via telepon yang lainnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Di mana? Dari Umu Abdillah di Takengon, Ustaz. Umu Abdillah di Takengon. Silakan Umu Abdillah. Ya, uh, Ustaz, saya juga uh, apa sudah pernah keluar dari bank konvensional. Mm -hmm. Alhamdulillah sudah di dua tahun. Alhamdulillah. Tapi nanti di umur 46 katanya akan diberikan gaji pensiun. Mm -hmm. Itu bagaimana Ustaz ya? Boleh diterima atau tidak? Iya, Terima kasih ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam iya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tentu ibu, gaji-gaji pensiun seperti itu pun juga tetap tidak diperbolehkan. Maka ibu harus ya melepaskan diri dari segala sesuatu yang sifatnya haram. Ya karena itu pensiun dari pekerjaan ibu yang haram yang berupa bekerja di bank. Fatwa-fatwa ulama seperti MUI pun juga sudah jelas tentang haramnya bekerja di, di bank ribawi ya. Maka semua yang bersifat gaji dari hasil pekerjaan kita, termasuk padanya uang pensiun dari dari bank yang sifatnya ribawi, itu tidak diperkenankan kita untuk menerimanya. Tapi kalau memang ibu mendesak dan sangat butuh uang tersebut, ya, untuk modal usaha misalnya, dan tidak ada uang yang lain, maka pada waktu itu silakan, karena itu darurat, ya. Tapi kalau ibu masih ada uang yang lain yang halal, dan ibu juga bisa berusaha kok dengan yang halal maka tidak perlu ibu ambil mungkin ibu berikan saja ke fakir miskin atau untuk keperluan-keperluan yang bersifat umum wallahu a'lam. Nah. nah, jazakallah khairan Ustaz. Demikian jamnya untuk Umar Abdullah di Takengon, mudah-mudahan dapat pahami dengan baik dan benar. Tapi untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui via telepon. Ya, silakan. Ya. Ya mohon maaf Ibu, dengan siapa Ibu? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Ibu Sri Ibu Sri, Ibu Sri mohon maaf mungkin suara televisi dikecilkan Ibu cukup menyimak lewat telepon saja Iya, ya. baik silakan Ibu Sri Ada pertanyaannya, Ibu Sri di mana? Maaf eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ibu Sri begini Pak Ustadz, ini mengenai apa ya guna-guna, mm -hmm. mengenai guna-guna. Mm -hmm. Ini kan televisi Ibu, dikecilkan ibu, saja. Dikecilkan saja Ibu. Ibu ah. cukup mendengar lewat telepon saja, tidak usah lewat televisi di, ya. dikecilkan saja ya. Cukup lewat ya. telepon saja sudah. Suami saya ini kena guna-guna Pak Ustadz dari ya. seorang perempuan yang memang profesinya sebagai pelacur gitu. Mm -hmm. Alhamdulillah. Jadi saya ingin suami saya itu sadar karena setiap saya nasihati dia tuh nggak percaya kalau suami saya tuh hanya dimanfaatin. Ya, jadi larinya langsung kemana ibu? Maksudnya apa yang bisa menyadarkan suami saya? Baik ibu. Baik ibu. Cukup ibu Sri ya. Terima kasih ibu. Ya. Biar dia bisa lupa dengan baik. pelacur tersebut. Iya baik ibu. Terima kasih ibu ya. Jazakallah khairan ya. Kita kan Ustaz. Iya ibu, iya. Kalau memang ibu tahu bahwa itu adalah pelacur dan dia suka melacur. Pertama ibu berusaha untuk merukyah suami ibu itu. iya kalau memang ibu merasa yakin dia diguna-guna. Bacakan surat Al-Baqarah, iya. Dan sebagian ulama mengatakan orang yang terkena guna-guna bisa dimandikan dengan air daun bidara. iya air yang dicampur dengan daun bidara Kemudian ya kita berusaha juga ibu untuk memahamkan kepada suami kalau suami ibu sadar dan bisa memahami ucapan ibu bahwa seorang laki-laki yang baik-baik, seorang laki muslim tidak halal untuk menikahi wanita pelacur. Iya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan <clears throat> di dalam Al-Qur'an az-zaniyatu la yanqihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin dan wanita yang suka berzina tidak boleh menikahinya kecuali lelaki yang suka berzina atau lelaki musyrik dan itu diharamkan atas kaum mukminin. Maka seorang mukmin, seorang lelaki yang beriman haram hukumnya untuk menikahi wanita pelacur. Ya, sampai si wanita tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu ya berusaha ajaklah suami ibu ke tempat-tempat pengajian, agar ia mau mengenal Allah, mau mengenal tentang hakikat hidup di dunia, bahwa dunia ini hidup sementara. Kuatkan keimanan dia kepada kehidupan akhirat. Ya, ingatkan dia tentang alam kubur supaya dia mau ikat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Nah, semoga Allah memberikan kepada suami ibu hidayahnya ya dan memberikan kekuatan kepada ibu untuk menghadapinya. Allahu a'lam. Nah. Amin. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz dan demikian jawaban untuk Ibu Sri di sana. Tapi untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui via telepon ya. Ya silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa bapak dan di mana? Ya, ini mau bertanya Pak Ustaz ya. tentang Ya, dengan Pak siapa bapak? Maaf. Ini Ya, Ya, ini dengan Pak Iman di Sumatera Selatan. Ya, silakan Pak Iman. Pak Iman di Sumatera Selatan. Ya, ini ada mau yang bertanya, yang mau saya bertanyakan tentang hadis. Yang hadis ini disampaikan oleh uh, khutbah Jumat kemarin di tempat saya. Mm-hmm. Yang disampaikannya ialah barang siapa yang merayakan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kelak di hari kiamat akan mendapat syafaatnya. Dan satu lagi, barang siapa yang bersedekah satu dirham pada hari kelahiranku, maka akan mendapat balasan satu gunung emas. Hmm. Namun kedua hadis ini tidak disampaikan siapa periwat, periwayat dan siapa yang meriwayatkan. Hmm. Nah, mohon penjelasan apakah hadis ini sahih? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dan memang Pak, mereka tak akan bisa menyebutkan siapa yang meriwayatkannya. Karena hadis tersebut tidak ada asalnya. Termasuk dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya, kita sebagai seorang muslim hendaknya berhati-hati untuk ya menerima hadis-hadis yang disampaikan oleh seorang ya khatib manapun juga Jangan sampai kita termasuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan maka maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Dan ini bahaya sekali untuk agama. Hadis-hadis yang Bapak sebutkan tadi memang hadis yang tidak ada asalnya, Pak. Ya, maka bertakwalah kita kepada Allah dan Bapak punya alhamdulillah ternyata berhati-hati dan berusaha untuk bertanya dan mencari apakah hadis tersebut saya atau tidak. Dan memang ternyata hadis itu sama sekali tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Nah, demikianlah Jazakallah khairan kepada Ustaz jawabannya dan demikianlah untuk Pak Iman jawabannya. Mudah-mudahan dapat pahami dengan baik dan benar dan semoga Allah memudahkan bagi kita dalam menjalankan agama ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Nabi kata Islam azan ya Allah wa yakum masih kami ajak Anda untuk berinteraktif dan Anda bersoal jawab di kesempatan pagi hari ini dengan menghubungi kami di 0218236543. Tapi kita angkat kembali melalui via telepon yang berikutnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Uh, saya dari Pak Hendri di Cilegon, Pak. Pak Hendri di Cilegon. Silakan Pak Hendri. Mau tanya Pak Ustad. Ya, Assalamualaikum Pak Ustad. Uh, ini mengenai soal Pak Ustad. Ini kita kan uh, dalam tahiyat uh, uh, uh, dalam tahiyat itu uh, kan uh, diganti dengan membaca assalamu ala nabi setelah mm-hmm, uh, mm-hmm. uh, Rasul -hmm. meninggal. Mm-hmm. Nah, terus uh, tidak baca assalamualaikum lagi. Nah, pertanyaan kami, apakah maknanya assalamualaikum assalamualaikum nabi tadi sama dengan assalamualaikum? Iya. Yeah. Terus uh, uh, apakah itu mutlak harus kita membaca assalamualaikum nabi hmm. dan tidak boleh lagi membaca uh, Assalamualaikum. Ya, baik, terima kasih Pak Henry. Ah, ah, Cukup. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Waalaikumsalam iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, sebetulnya Pak, masih terjadi perselisihan para ulama tentang masalah ini. Ya, sebagian ulama dan banyak ulama mengatakan tetap mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari merujukkan pendapat ya bahwa ya hendaknya kita mengucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullah karena adanya riwayat-riwayat dari sebagian sahabat bahwa dahulu para sahabat ketika Rasulullah masih hidup mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi kemudian setelah Rasulullah wafat mereka mengucapkan assalamu ala nabi tentu perbuatan para sahabat tidak mungkin karena mengada-ngada dari diri mereka sendiri itu semua yang mereka ya ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ini masih ikhtilaf para ulama. Iya. Saya lebih condong kepada pendapat Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani dalam kitab fatul Bari yang itu kita mengucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya demikiannya untuk Pak Henry jawabannya dan mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Tapi Ustaz, kita akan angkat berikutnya pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan saya adalah seorang alumni dari sekolah sekolah tinggi agama Islam yang dimana saya dituntut berdakwah di masyarakat saya di mana 10 tahun ini saya mengisi kajian-kajian di daerah saya tapi saya tidak berdakwah sesuai dengan sunnah disebabkan karena saya tidak memahami sunnah dan juga masyarakat sekitar saya masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah dan terkadang saya melakukan atau memimpin acara tersebut yang tidak dengan sesuai sunnah tersebut sehingga hati kadang menentangnya mohon berikan memberikan penjelasan kepada saya apa yang saya lakukan karena di tempat saya tidak ada guru dan jika saya ingin berguru saya ingin berguru dengan siapa agar tidak salah memilih guru uh, dan juga mohon Ustaz memberikan penjelasan kitab apa yang perlu saya beli sebagai pegangan untuk dapat saya mengajar dan berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang masih awam dengan sunnah ini Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, subhanallah. Iya, semoga Allah membalas semua perjuangan antum untuk mendakwahkan manusia kepada kebaikan. Kewajiban antum adalah yang pertama, ya, perdalamlah dahulu ilmu-ilmu Allah. Sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada celah bagi antum untuk antum pergilah dulu merantau untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang memperdalam ilmu-ilmu tentang Al-Quran, hadis dan ilmu-ilmu yang alat yang menunjukkan apa, apa memahamkan kita kepadanya. Kalau memang ternyata itu tidak mampu dilakukan, maka berusaha untuk mengikuti ya apa namanya kajian-kajian melalui media-media yang ada berupa TV ataupun radio yang memang itu dibimbing oleh para ustadz-ustadz yang masya Allah insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita tentang sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga berhati-hati, jangan sampai yang kita sampaikan adalah perkara yang tidak ada dasar dan dalilnya. Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka kita berusaha untuk uh, menyampaikan apa yang telah kita ketahui bahwa itu adalah hak benar sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis dan pemahaman para salafus soleh dan para ulama setelahnya sehingga yang kita sampaikan bukan sebagai sesuatu yang tidak sesuai syariat. Maka kalau kita faham dan sadar, ternyata yang saya sampaikan selama ini tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, iya, maka segera bertakwa kepada Allah. Jangan yang dipikirkan, wah nanti saya kehilangan uh, pengikut dan yang lainnya tidak. Ya, karena kewajiban kita adalah yang kita pikirkan keselamatan diri kita dulu, sebelum keselamatan orang lain. Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara." ya pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Maka kita berusaha kalau begitu untuk menggali dan menggali menggali tentang ilmu. Sebab berdakwah butuh kepada ilmu. Allah berfirman, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakanlah inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, yaitu ilmu yang dalam. Berarti dakwah membutuhkan ilmu yang dalam ya tidak sembarangan hanya sebatas berbicara hanya sebatas menyampaikan cerita tidak akan tetapi berdakwah membutuhkan keilmuan karena kita sedang mengajak manusia kepada jalan Allah dan Rasulnya berarti kita harus paham betul tentang hakikat jalan Allah dan Rasulnya ya maka tentu rasa takut itu harus berusaha kita kedepankan daripada semangat untuk apa mengajar ke sana kemari supaya kita ya, tidak menjadi orang-orang yang mengajak manusia kepada kebatilan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat di pagi hari ini dan semoga kita semua diberikan oleh Allah ya kekuatan untuk senantiasa menjalani perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan semoga di hari ini dan hari-hari berikutnya Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita semuanya, keberkahan, istiqomah. Demikian pula ya rezeki yang halal, dan ilmu yang bermanfaat serta amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله